kun wari'an takun a'badan nas jadilah orang yang warak niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah di antara manusia Ibadah itu bukan berarti memperbanyak zikir memperbanyak sholat tapi tidak seleksi, tidak selektif, tidak berhati-hati daripada bekerja, makan hartanya orang, korupsi misalnya. Kun wari'an, jadilah orang yang warok, orang yang jauh daripada yang haram Sekalipun ibadahnya itu pas-pasan, hanya wajib saja dikerjakan. Takun a'badan nas kamu menjadi di sisi Allah menjadi orang yang paling banyak ibadah. Artinya orang yang paling ibadah kepada Allah itu orang yang paling menghindar daripada yang diharamkan oleh Allah. Untuk yang sunnah semampunya. اتقوا mastata'tum. boleh kamu kerjakan nggak kamu kerjakan nggak dosa itu sunnah tapi kalau haram kamu kerjakan dosa karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ataakumur rasulu fakhuduhu Wa manahakum anhu fantahu. Yang dibawa ajaran Rasulullah daripada perintah ambil. Tapi daripada larangan yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Jangan nanti berangkat haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi duit nggak beres semuanya. Itu bukan ibadah namanya. Jangan bangun masjid, bagi-bagi duit, tapi bukan duitnya dia, duitnya orang, misalnya duitnya rakyat, itu bukan ibadah itu namanya. Kun wari'an takun abadan nas. Wakun Wa kun gani'an takun ashkaran nas. Jadilah orang yang gani orang yang gona'ah, yang neriman daripada bagian rizki yang telah Allah tentukan, takun ashkaran nas, maka kamu menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Syukur itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan dalam bagi orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur wa qalilum min ibadiyash syakur setan itu bersumpah mencelakakan manusia lewat kufrun nikmah lewat mengkufuri nikmah karena itu setan bersumpah la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin kata Allah Aku akan pengaruhi manusia dari muka, belakang, kanan, kiri Maka kamu tidak mendapati mereka ya Allah dalam keadaan bersyukur terhadap nikmat Tidak mensyukuri nikmat Itu adalah tujuan utama daripada syaitan untuk mencelakakan manusia Syukur nikmat itu adalah pokok atau inti daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit orang yang pandai bersyukur. Siapa yang bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan? Nikmat akan dijaga oleh Allah dan akan ditambah oleh Allah. Nah, in syakartum azidannakum. Siapa yang mengkufuri nikmat tidak merugikan Allah, tapi nikmat akan dicabut diganti dengan adab yang sangat menyakitkan oleh Allah. Wa in kafartum inna adabi lasyadid. Wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'mina dan cintailah kamu terhadap manusia di sekitar kamu. Ma tuhibbul nafsik, apa yang kamu cintai terhadap diri kamu. Takun mukminah, maka niscaya kamu menjadi orang yang beriman dengan sesungguhnya. Kamu senang kalau dibantu, bantulah manusia di sekitar kamu. Kamu senang kalau kamu tadi itu diperlakukan dengan baik, perlakukan manusia di sekitar kamu dengan baik. Kamu senang kalau kamu itu dibiayai keluarganya kamu karena kamu tidak mampu, bantulah keluarga yang tidak mampu biayanya. Terus demikian. Cintailah hal kebaikan terhadap manusia di sekitar kamu seperti kamu cintai hal kebaikan terhadap diri kamu maka disitulah kamu akan menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah orang yang beriman itu bukan hanya sekedar lisannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi orang yang beriman itu adalah mempunyai jiwa rahmat mempunyai jiwa loyalitas terhadap saudaranya dia akan merasa senang dengan kesenangan saudaranya dia juga akan merasakan sakit karena sakit saudaranya dia akan merasakan susah karena kesusahan saudaranya sehingga usahanya jangan sampai orang-orang menderita aku dalam keadaan tertawa jangan sampai dia menyatakan orang-orang itu dalam keadaan lapar padahal aku dalam keadaan kenyang itulah orang yang beriman la yu'minu ahad mm, wallahi la yu'minu man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu dhalik tidak dinyatakan benar-benar beriman yang dia malam hari tidur nyenyak dalam keadaan kenyang membiarkan tetangganya dalam keadaan kelaparan dan dia tahu keadaan itu itu bukan beriman nah, karena itu peduli itu adalah dari lambang kesempurnaan iman wa ahsin mujawarata man jawarat tetangga, buatlah terhadap tetangga orang bertetangga kamu takun muslima maka maka kamu menjadi orang yang Islam dengan sejatinya orang Islam itu adalah tetangganya tidak merasa dirugikan malah merasa diuntungkan merasa aman dengan dia itulah orang Islam yang sebenarnya wallahi la yu'minu hatta ya'mana jaruhu ikahu demi Allah nggak menjadi orang itu beriman sehingga tetangganya aman daripada gangguan-gangguan dirinya jangan urusan yang sepele akhirnya merugikan iman kamu jangan karena paku akhirnya kamu tidak bersikap baik terhadap tetangga kamu Jangan karena genteng akhirnya kamu juga tidak baik bersikap dengan saudara dengan tetangga kamu. Itu urusannya Islamnya kamu yang akan bobrok. Bersikaplah baik terhadap tetangga. Nabi pernah diceritakan kepada beliau bagaimana ibadah seseorang, puasa sunnahnya, sholatnya. Tapi walakinnahu yu'dhi jirana jiranaha walakinnaha tu'dhi jiranaha tapi itu perempuan ya Rasul yang ahli ibadah itu mengganggu tetangganya kata Nabi hiya finnar orang itu masuk neraka eh, jangan kita semena-mena terhadap tetangga kurang lebih lah kurang lebih nah, Jibril loh wasiat setiap ketemu Nabi sampaikan ya sama umatmu hidup rukun bertetangga ketemu lagi sampaikan ya sama umatmu suruh baik sama tetangga terus begitu Mazara Jibril Jibrilu yusini biljar hatta dhanannu dhanantu annahu sayuwarithu Jibril itu loh balak balik selalu setiap ketemu wasiat suruh bersikap baik terhadap tetangga sampai aku khawatir jangan-jangan nanti tetangga ini dapat warisan Hah? begitu pentingnya hidup bertetangga sampai di antara mereka rumahnya banyak tikusnya ada yang usul kasih kucing piara kucing kamu tikus itu paling khawatir paling takut sama kucing iya ya nggak kepikir itu dia dapat beberapa minggu berikutnya datang ke situ nggak ada kucing tikusnya juga banyak loh udah tak kasih tahu kamu piara kucing iya saya mau piara kucing saya yakin kalau ada kucing lari semuanya tikus dia di rumahku cuma larinya ke tetanggaku akhirnya aku mengamankan rumahku cuma mengganggu tetangga tetangga tetanggaku ah Hal yang demikian ini merugikan iman dan Islamku karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak menjadi sempurna iman seseorang sehingga tetangganya aman daripada gangguannya. Ah lebih baik rumahku ajalah yang rusak daripada tetanggaku yang terganggu karena aku. Tuh lihat. Ah ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya. Ah, karena itu penting sesekali untuk supaya kita bersikap baik kepada tetangga tidak semena-mena. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang sempurna Islam dan imannya. Amin ya rabbal alamin.